eh, latihan berikutnya alatina huruf 21 artinya orang yang alati alati alatani alatina orang yang alati alatani alatina alati alatani alati alai orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang ma siapa yang yuk minuna bukan huruf di satu huruf satu artinya dengan bi dengan k seperti Bila untuk ilah kepada Allah di atas mindari di dalam andari atas sehingga pitawa demi Goibi bukan huruf wa dan huruf ke-13 wadan aw atau pamaka am atau salalalalalala amma pun, tuma kemudian salalalala bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-abdu dan artinya yuk minu yukimu nasolata bukan huruf wa huruf ke-13 artinya dan wa dan aw atau famaka am atau salalala amma adapun cuma kemudian salalalalala bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-aku dan artinya mim min satu artinya dari bi dengan k seperti lila untuk ila kepada alat di atas min dari bi di dalam andari atas sehingga pitawa demi man nomor 21 artinya apa yang Hmm. Alati alatani alatina orang yang Alati alatani alatina orang yang Alati alatani alati alai orang yang Ma apa yang Man siapa yang berikutnya tojak nahum hum huruf 25 artinya mereka lelaki Huhi dia lelaki Umahima hima mereka berdua Humhim mereka lelaki Hadiah wanita Umahima hima mereka berdua Umahuna mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua, kum kalian lelaki, ki kamu wanita. Kuma kalian berdua, kuna kalian wanita. Iya ni aku na kami, iya ni aku na kami, iya ni aku na kami, iya ni aku na kami. Yayun fikun bukan huruf. Terima kasih.